Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Rifki sebagai Kitambirang, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Margaret sebagai Candalagati, Novi Mandagi sebagai Katini, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Ki Gempang yang memerintahkan anak-anak buahnya untuk mengusir Prabu Purbaya dan Cempaka dari desa Tamyang. Dan ketika malam mulai turun, Kohrupa, Kitambirang dan 20 orang anak buahnya segera berangkat ke tempat penginapan Prabu Purbaya dan Cempaka. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, mereka pun sampai di penginapan yang ditujunya. Oh! Ayo kita masuk ke dalam. Hop. Ah, lalu bagaimana dengan anak-anak buah kita? Oh iya. Sebagian ikut aku. Dan yang sebagian lagi tunggu di luar. Ayo semua. Dengan didukung sepuluh orang anak buahnya, Goh Rupa dan Kitam Birang pun segera melangkah masuk ke dalam penginapan itu. Melihat kehadiran anak-anak buahnya Ki Gempang ini, pemilik penginapan itu diam dan tak banyak bicara apa-apa. Anak-anak, cepat kalian geladah kamar-kamar itu. Suruh kedua orang asing itu menghadapku. Kalau mereka ada di dalam kamarnya, cepat laksanakan. Ayo, ayo, ayo, ayo cepat. Ayo, kita geledah. Ayo. Sepuluh orang anak buah Ki Gempang pun segera menggeledah kamar-kamar yang ada di tempat penginapan itu. Tapi ketika mereka baru saja mau menggedor salah satu pintu kamar itu, tiba-tiba Prabu Purbaya dan Cempaka sudah berdiri tak jauh dari Goh Rupa. Apa yang ingin kalian lakukan di tempat ini, Kisana? Hmm, bagus. Rupanya kau masih berada di situ orang asing. Kupikir kalian sudah meninggalkan desa ini. Aku masih senang tinggal di sini. Jadi untuk apa kami pergi? Oh, rupanya kau lebih mengikuti keinginan hatimu daripada mengikuti saran penguasa desa ini. Hmm? Apakah kau tidak tahu akibat dari keras kepalamu ini? Huh? Sudah kukatakan bahwa aku orang asing di desa ini. Jadi aku rasa wajar saja kalau aku tidak tahu bagaimana watak majikan kalian ini. Sudahlah. Kami tidak ingin berurusan dengan kalian. Aku harap kalian pun mengerti. Ki, setan, mau seenaknya saja kau orang asing. Di sini segala sesuatunya yang mengatur adalah kami. Kami anak-anak buahnya Ki Gempang dan aku adalah orang kepercayaan dari Ki Gempang. Kalau aku perintahkan orang-orang di sini untuk melakukan sesuatu, maka mereka pasti mengikuti kemauanku. Nah, Begitu juga dengan kau. Karena kau berada di daerah kekuasaan Ki Gempang, maka kau tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti keinginan kami. Hmm? Luar biasa. Sudah sejauh itukah kekuasaan Ki Gempang di desa Tamyang ini? <laughs> Masih kurang, Nona. Selain dia menguasai harta milik warga desa ini, dia pun memiliki jiwa warga desa Tamyang ini. Jika dia menginginkan salah satu warganya mati, maka orang itu harus mati, mati. <laughs> Termasuk juga dengan kau, Nona Manis. Huh? Jika Ki Gempang menginginkan kau untuk tidur bersamanya, <laughs> maka kau pun harus menuruti kemauannya. kau pikir aku tidak punya otak untuk berpikir? Sekalipun misalnya aku warga desa Tamyang, tidak nantinya aku menuruti keinginan laki-laki tua keparat itu. Jaga mulutmu, Nona. Di sini kau tidak bisa bicara seenaknya. Ah, sekarang sudah terlanjur basah. Dan kalian pun kelihatannya menantang kami. Maka kami tidak mengizinkan kalian pergi dari desa ini. Kecuali kalian harus menyerahkan nyawa. Kedengarannya sangat mudah sekali meminta nyawa orang lain. Bukan hanya sekedar mudah. Tetapi kapanpun, jika aku mau, maka kalian tidak bisa menolaknya. Baik, baiklah. Silahkan kalian ambil nyawa kami kalau kalian sanggup. Ayo, uh, manusia sombong. Anak-anak, tangkap orang-orang sombong ini. Kalian tidak perlu ragu untuk melukainya. Cepat! Maju semua! Lihat! Lihat! Dinda Cempaka, menepilah! Biar aku yang menghadapi mereka! Iya, Kanda! Hmm. Hebat sekali orang asing ini. Jurus-jurusnya begitu cepat dan sangat unik sekali untuk diikuti. <laughs> Aku rasa Gohrupa dan anak-anak buahnya akan kalah. Eh, lalu bagaimana sekarang? Apakah harus kutinggalkan saja mereka? Kemudian mencari bantuan lain. Ya, sebaiknya ku perintahkan saja sepuluh orang yang di luar untuk membantu Gorupa. Kitam Birang segera melompat keluar untuk menyuruh sepuluh orang anak buah Gohrupa yang lain membantu ke dalam. Tak lama kemudian, setelah Kitam Birang keluar, dari pintu depan muncullah sepuluh orang anak buah Gohrupa. Mereka semua segera membantu Gohrupa. Maju, maju. Lebih baik aku mati saja. Iya. Bagaimana kau Orang itu sangat hebat sekali. Tidak ada satupun jurus-jurusku mampu menyentuh kulit tubuhnya. Semua gerakan-gerakanku dapat diredamnya begitu saja. Ya, ah, apa akal kita sekarang kita birang? Ah, aku juga bingung, Goruba. Eh, ah, bagaimana? Kalau kita hajar saja wanita itu, dengan begitu kita akan mudah mengatur siasat agar orang ini tidak berbuat apa-apa terhadap kita. Ayo. Ah, tunggu dulu. Kau tidak bisa menganggap enteng wanita itu. Dia pun mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tidak berbeda dengan suaminya. Ah, jadi kau takut untuk melawannya? Bukan aku takut. Tetapi kita harus hati-hati, jangan sampai perlawanan kita hanya akan jadi sia-sia belaka. Ah, sebaiknya kita coba saja dulu. Kalau memang kita tidak sanggup, kita bisa melarikan diri. Iya, baiklah. Ayo. Hop, hop, hop. Kitambirang dan Gohrupa langsung melompat ke arah cempaka Cempaka tersentak kaget begitu melihat dua orang musuhnya melompat ke arahnya. Kemudian ia pun segera melompat mundur beberapa tindak ke belakang. Hei, mau kemana kau nona manis? Apakah kau takut menghadapi kami? <laughs> Hei, seharusnya kau tidak perlu takut. Kami tidak akan menyakitimu asal kau mau menuruti keinginan kami. Iya. <laughs> Untuk apa kami menyakitimu? Ha? Ayo, kemarilah kita bicara baik-baik. Aku rasa itu akan lebih menarik daripada kau diam sendirian di sini. Ha? Ayo, Nona Manis. <laughs> Cukup. Jangan coba-coba mendekat. Ayo, Nona Manis. Aku tidak main-main ke sana. <laughs> kau tidak bisa mencegah kami, Nona. Hah? Tapi baiklah, aku tidak akan mendekatimu. Hah? Bagaimana kalau kau yang datang kemari? Ayo, kemarilah. Mendekatlah pada kami. Kau tidak usah pedulikan suamimu. Biarkan dia sibuk dengan tugasnya sendiri. <laughs> Kita pirang kelihatannya kurang menarik kalau dia yang datang pada kita. Bagaimana kalau kau yang mendekatinya? Aku rasa dia tidak akan berani berbuat macam-macam padamu. Ha? <laughs> Bukankah ini lebih menarik? Masih <laughs> sial kau. Aku tidak ingin jadi umpan. Lebih baik kita mendekati berdua saja. Bagaimana? Ya. Hentikan langkah kalian? Sudah kubilang jangan mendekat. Coba lihat anak-anak buahmu itu. Ya. Kitam Birang dan Rupa tersentak kaget begitu melihat anak-anak buahnya banyak yang roboh. Keduanya kemudian menghentikan langkahnya untuk mendekati Cempaka. Sejenak, keduanya saling tatap. Dan setelah itu... Ya. Anak-anak buah kita banyak yang roboh. Bagaimana ini? kita akan meninggalkan tempat ini saja. Ah, kita dalam keadaan yang serba salah, Garupa. Ah, lebih baik kita tinggalkan saja tempat ini daripada kita harus mampus di tangan mereka dengan sia-sia. Uh, tapi ah, tapi bagaimana kita uh. mempertanggungjawabkan kegagalan kita ini pada kegempang Gempang, Ah, huh? Itu urusan belakangan. Sudahlah, eh, kau tidak perlu khawatir. Anak-anak, tinggalkan tempat ini. Ayo! Ayo! Ayo! Akhirnya dengan terpaksa, Goh Rupa dan Birang pun meninggalkan penginapan itu. Mereka semua lari ketakutan. Sisa-sisa dari anak buah Goh Rupa tinggal lima orang. Prabu Purbaya dan Cempaka hanya bisa menarik nafas panjang melihat hal itu. Hah, dasar manusia-manusia bodoh. Lagaknya saja berani. Padahal mereka mempunyai hati tidak lebih dari seekor kerbau. Untung saja Kanda cepat menyelesaikan anak-anak buah dua orang keparat itu. Kalau tidak, Mungkin Dinda sudah berhadapan dengan mereka. Iya, sudahlah. Musuh-musuh seperti mereka tidak ada artinya bagi kita. Sekarang bagaimana? Apakah kita jadi menyelidiki tempat Ki Gempang? Oh, terserah Kanda. Baiklah. Kalau begitu kita selidiki tempat Ki Gempang pada tengah malam nanti. Sekarang sebaiknya kita beristirahat dulu, Dinda. Iya, Kanda. Sementara itu di luar pagar rumah Ki Gempang, rupanya Candala Gati dan Katini sudah bersembunyi tak jauh dari tempat itu. Candala Gati kelihatan penasaran sekali. Sepertinya ia ingin segera berhadapan dengan Ki Gempang. Katini, bagaimana kalau kita selidiki kembali rumah itu? Maksudmu, kita masuk ke dalam rumah itu? Rasanya darahku mulai bergemuruh lagi untuk berhadapan dengan Ki Gempang. Kau tidak bisa bertindak sendiri seperti ini. Bukankah kau telah berjanji pada Kewarta untuk menyerang rumah Ki Gempang bersama-sama. Setelah aku pikirkan dengan matang tadi siang, rasanya aku tidak perlu melibatkan orang lain dalam urusan kita. Apalagi orang yang akan membantu kita itu tidak mempunyai kepandaian olahkan nuragan sama sekali. Jadi kau akan bertindak tanpa bantuan Kewarta? Ya, kalau kau setuju dan ingin membantuku, ayolah. Mumpung suasana agak sepi, kau lihat itu. Di luar pagar itu, cuma ada dua penjaga Aku rasa tidak terlalu sulit untuk menyelinap ke dinding pagar samping. Iya, terserah kau lah, Lakati. Kalau begitu, Aira. Kemudian, keduanya segera menyelinap di balik rimbunan pepohonan liar. Setelah mengendap-endap beberapa saat, akhirnya keduanya pun sampai di dinding pagar samping. Bagaimana Katini? Apakah suasananya aman? Aman. Ayolah. Hup, hup. Dengan cepat dan gesit, Candalagati dan Katini kemudian melompat masuk ke halaman samping rumah Ki Gempang. Keduanya sekarang melangkah pelan ke sebuah tempat. Lagati, di halaman depan rumah ini nampak banyak sekali para penjaga. Bagaimana kalau seandainya kita diketahui mereka nanti? Ya, dengan terpaksa kita harus mencoba untuk melawannya. Sekarang aku sudah tidak peduli dengan keadaan. Biarlah, aku kalah dengan mereka. Yang penting, Ki Gempang mati di tanganku. Aku sudah terlanjur putus asa dengan keadaan. Kau tidak bisa seperti itulah, Kati. Kenapa kita harus putus asa? Ah, sudahlah. Sebaiknya sekarang kita berhati-hati saja. Dan jangan sampai mereka tahu. Ayolah, Kati. Kelihatannya suasana aman. Tunggu dulu. Kau lihat di pintu pagar itu. segera menoleh ke arah pintu pagar. Dari pintu itu muncul Goh Rupa dan Kitambirang. Keduanya diiringi oleh lima orang pengawal bawahan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.